أكثر مما وصف به نفسه Baik, jawaban yang disebutkan oleh beliau rahimahullah taala dan yang disebutkan oleh sebagian dari talabah. Pertama, perkara yang pertama adalah nu'minu biha wa nusaddiqu biha. Kita beriman dengan apa yang telah datang dari nas-nas sifat wa nusaddiqu biha dan membenarkannya. Kemudian perkara yang kedua adalah kaifa. Eh, tidak membagai-bagaimanakan. Al kaif ma'lumunillah subhanahu wa ta'ala wa mujhulun lana. kayak itu diketahui yang mengetahui adalah Allah dan kita tidak mengerti kayaknya wala makna dan juga tidak makna yaitu makna sini datang dari sisi kita kita harus menetapkan apa yang telah ditemukan Subhanahu wa taala sesuai dengan keagungannya kemudian yang ketiga wala naruddu syai'an minha dan kita tidak boleh menolak dari sifat-sifat tersebut wajib mengimaninya dan yang keempat <clears throat> adalah wa na'lam anna ma ja'a bihi rasul haqqun. Dan apa yang dan kami mengerti dan mengetahui bahwa apa yang datang dari Rasulullah SAW itu adalah hak benar. فما معنى قوله رحمه الله تعالى لا كيف لا كيف ما معنى لا كيف أي لا نكيف تلك الصفات لأن تكييفها ممتنع mustahil, غير maqul بالنسبة لنا. طيب. Sekarang apa makna dari la kaif? Kata beliau, hafizallahu taala maknanya la kasifah, yaitu kita tidak membagi-bagaimanakan sifat tersebut. Dan itu hanya kesesuaian dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. أيضا قال ولا معنى ما المراد بقوله ولا معنى لا معنى نعم لا نثبت معنى باطلا أو فاسدا يخالف ظاهرها طيب dan makna la ma'nan yaitu kita tidak menetapkan ma'nan <coughs> yang batil yang menyelisihi zahir nas tersebut. Qala rahimahullah taala يذكر من كلام الأئمة وهو كلام الإمام الشافعي قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله تعالى آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله Baik, beliau pun Imam Ibn Qudamah rahimahullah taala menyebutkan lagi perkataan sebagian dari salafus saleh dan salah satunya ucapan Imam Syafi'i rahimahullah taala Dikatakan oleh beliau rahimahullah taala qala al-Imam Abu Abdullah Muhammad ibn Idris Asyafi'i syafii "Amantu billah, aku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang telah datang dari Rasul dari Allah Subhanahu wa taala atas maksud yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan aku pun beriman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dengan apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala muradi Rasulillah di atas keinginan maksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Syekh Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Ma tadhammanahu kalam Imam Syafi'i تضمن كلام الإمام الشافعي ما يأتي أولا الإيمان بما جاء عن الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين على ما أراده الله عز وجل من غير زيادة ولا نقص ولا تحريف طيب syarah dari Syekh Imam Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala sesuatu yang terkandung di dalam ucapan Imam Syafi'i itu mayati apa yang akan disebutkan yang pertama adalah al-iman bima ja'anillah kita beriman dengan apa yang telah datang dari Allah subhanahu wa ta'ala yang berada di dalam kitabullah Al-Quran alama aradahullah terhadap apa yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala dengan tanpa menambah dan juga tidak pula mengurangi dan dengan tanpa mentahrif. قال ثانيا الإيمان بما جاء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام على ما أراده رسول الله عليه الصلاة والسلام أيضا من غير زيادة ولا نقص ولا تحريف Dan yang kedua, yang terkandung dalam ucapan Imam Syafi'i rahimahullah taala adalah beriman dengan apa yang telah datang dari Rasulullah SAW dengannya. Yang disebutkan di dalam sunnah Rasulullah SAW terhadap apa yang diinginkan oleh Rasulullah SAW dengan tanpa menambah dan mengurangi dan juga tanpa mentahlimnya. قال وفي هذا الكلام رد على أهل التأويل وعلى أهل التمثيل لأن كل واحد منهم لم يؤمن بما جاء كل واحد من أهل التأويل وأهل التمثيل لم يؤمن بما جاء عن الله سبحانه وتعالى ورسوله على مراد الله ورسوله فإن أهل التأويل نقصوا وإن أهل التمثيل زادوا فأثبتوا مماثلة طيب kemudian beliau mengucapkan <clears throat> melanjutkan wa fi hadzal kalam dan dari ucapan ini yaitu kalam Imam Syafi'i rahimahullah taala terdapat di dalamnya bantahan kepada ahlu takwil dan ahlu tamfil karena sesungguhnya setiap dari ah, ahlu takwil dan ahlu tamfil mereka lam yu'minu itu tidak beriman, lam yu'min, tidak beriman dengan apa yang telah datang oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Ala muradillah. Dengan maksud Allah Subhanahu wa taala rasulnya. Fa inna ahlat ta'wil, karena sesungguhnya ahlu ta'wil mereka mengurangi sedangkan ahlu tamfil zadu mereka menambahkan yaitu dengan mentamfilkan, menyamakan dengan penyamaan. Qala al-Imam عبد الله بن أحمد بن قدامة رحمه الله تعالى وعلى هذا درج السلف أي على هذا الطريق وعلى هذا المنهج في إثبات ما أثبته الله عز وجل لنفسه على الوجه اللائق به عز وجل وعلى هذا درج السلف وأئمة الخلفين كلهم متفقون على الإقرار والإمرار الإقرار بما دلت عليه النصوص بما دلت عليه النصوص نقر ذلك والإمرار نمرها كما جاءت نمرها كما جاءت بمعنى لا كيف ولا معنى لا نكيف ولا نذكر معنى باطلا وفاسدا قال والإثبات لما ورد من الصفات في كتاب الله وسنة رسوله من غير تعرض لتأويله طيب Kemudian Imam Ibnu Qudamah rahimahullah taala melanjutkan Wa ala hadha dan di atas inilah dalam penetapan sifat Allah Subhanahu wa taala yang sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala darajat sarafu mereka para salafus saleh berjalan Begitu juga immatul khalaf yang setelahnya di atas itu semua. Kulluhum muttafiquna 'ala iqrar Semua mereka bersepakat untuk ikrar yaitu mengikrarkan menetapkan dengan apa yang telah ditunjukkan oleh nas-nas Al-Qur'an ataupun sunnah Rasulullah SAW wal imrar begitu juga al imrar ay numiruha kama ja'at la kaifa la ma'na yaitu melewatkan sesuai dengan nas-nas yang datang dengan tanpa mengkaif membagaimanakan dan juga dengan tanpa mendatangkan makna dari diri kita dari makna yang batil bahkan wajib bagi kita untuk menetapkan sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala begitu juga wal isbat mereka muttafiqun sepakat untuk menetapkan terhadap apa yang telah datang dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala di dalam kitabullah Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW dengan tanpa ta'arud li ta'wilihi dengan tanpa mentakwilkannya يوضح هذا الشيخ محمد ابن العثيمين رحمه الله تعالى فيقول في إيضاح طريق السلف الذي درجوا عليه في الصفات الذي درج عليه السلف في الصفات هو الإقرار والإثبات لما ورد من صفات الله تعالى في كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام من غير تعرض لتأويله هذا معنى إمرار من غير تعرض لتأويله بما لا يتفق مع مراده سبحانه وتعالى ومراد نبيه صلى الله عليه وسلم طيب Kemudian ucapan Imam Ibnu Qudamah rahimahullah taala dijelaskan oleh ucapan syarah Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala. Beliau mengatakan tentang metode mereka alladzi daraja alaihi salaf dan apa yang dilakukan oleh salafus saleh berjalan di atasnya dalam sifat adalah al-iqrar wal isbat menetapkan mengikrarkan terhadap apa yang telah datang dari sifat Allah Subhanahu wa taala dalam kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW min ghairi ta'arudin ta'wilihi dengan tanpa mentakwilnya dan ini adalah madhab salafus saleh bima la yattafiq ma muradillahi wa rasulih dengan sesuatu yang mana takwil tersebut akan tidak sama dengan maksud Allah Subhanahu wa taala Rasulnya oleh karena itu kewajiban kita <clears throat> menetapkan sifatullah yang datang dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu Wa Taala dengan tanpa mentakwilnya. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى وقد أمرنا بالاقتفاء لآثارهم أي آثار السلف اتبعهم بإحسان والاهتداء بمنارهم أي نورهم وما يدل وما يدل من أعلامهم وحد وحذرنا المحدثات وأخبرنا أنها من الضلالات فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة طيب kemudian melanjutkan pada pembahasan setelahnya dikatakan oleh Imam Ibnu Qudamah rahimahullah taala Waqat umir nabi iktifa dan kita pun sungguh telah diperintahkan untuk mengikuti jejak atharihim yaitu jejak-jejak salafus saleh. walih tidak amirim, yaitu kita pun mengambil berjalan di atas cahaya mereka. Wahuzirnal muhdasat dan kita pun diperingatkan dari perkara, perkara muhdasat yang diada-adakan yang tidak ada pada zaman Rasulullah SAW. Wa ukbirna annaha min dan dikhabarkan kepada kami bahwasanya perkara tersebut adalah dari termasuk dalalat, kesesatan-kesesatan. Lalu beliau mendatangkan hadis Rasulullah SAW Rasulullah SAW bersabda "Arikum bisunnati wajib bagi kalian untuk berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah para ar rasyidin para ar rasyidin al mahdiyyin mimba yang mendapatkan petunjuk setelahku adu ariha bin nawajid berpeganglah gigitlah sunnah tersebut dengan gigi geraham kalian wa iyyakum muhdatsatil umur dan hati-hatilah kalian dari perkara-perkara yang diada-adakan maka sesungguhnya setiap perkara yang diada-adakan itulah perkara yang bid'ah dan setiap perkara bid'ah itu adalah perkara kesesatan. يوضح أيضا الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى ما ذكره ابن قدامة فيقول والاقتداء بهم في ذلك واجب لقوله عليه الصلاة والسلام عليكم أي إلزموا عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ أيضا إلزام وإيجاب عضوا عليها بالنواجذ تمسكوا بها تمسكا شديدا وإياكم أي احذروا وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وقال حسن صحيح وصححه الشيخ العلامة الألباني وجماعة Baik. Kemudian dijelaskan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala tentang makna tersebut. Wal iqtidabihim fi dzalik wajib dan mengikuti mereka dengan asar-asar jejak-jejak mereka adalah wajib. Dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Alaikum bisunnati." Wajib bagi kalian untuk berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah al-khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Adu alaiha bin nawajid. Yaitu dari orang-orang yang mendapatkan penunjuk dari setelahku. Adu, berpeganglah, gigitlah ay biha. Berpeganglah dengan sunnah tersebut. Eh, gigitlah sunnah tersebut dengan erat, peganglah dengan erat. Wa iyyakum ihdaru dan hati-hatilah kalian dari muhdatsatil umur, perkara-perkara yang diada-adakan. Maka sesungguhnya setiap perkara muhdats itu adalah bid'ah dan setiap perkara bid'ah adalah dalalah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah taala, Abu Dawud dan Imam Tirmidzi dan dikatakan hasanun sahih. Hadis ini hasan sahih dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala dan sebagian dari para ulama. ثم وضح رحمه الله تعالى السنة والبدعة وحكم كل منهما فقال السنة في اللغة الطريقة وأما في الاصطلاح ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه الكرام من عقيدة أو عمل هذه هي السنة ما كان عليه النبي وأصحابه رضوان الله تعالى عليهم Baik. Kemudian dijelaskan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala setelahnya tentang sunnah wal bid'ah, perkara sunnah definisinya dan bid'ah dan hukum salah satu dari keduanya. Adapun sunnah secara lugatan adalah at-tariqah, itu di jalan. Adapun secara istilahan adalah makan alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu sesuatu yang berada di atasnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya ridwanullah alaihim baik yang berbentuk akidah ataupun amalan yaitu sesuatu yang sesuai dengan Rasulullah SAW atau yang berada di atasnya Rasulullah SAW dan para sahabatnya dari yang berbentuk akidah ataupun amalan hadis wa sunnah قال وأما بالنسبة للحكم واتباع السنة واجب اتباع العقيدة والعمل الذي كان عليه الصحابة هذا واجب لقوله سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر طيب Kemudian beliau menjelaskan watiba sunnah wajib dan mengikuti sunnah itu wajib, baik yang berbentuk ucapan, perbuatan ataupun aqidah. yang berbentuk akidah itu wajib. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Laqad kana lakum fi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir." Wal yawmal akhir. Sungguh telah ada untuk kalian pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri teladan yang baik uswatun hasanah liman kana yarjullah bagi orang yang mengharap Allah Subhanahu wa taala dan yaumul akhir. وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أي هذا الدليل من السنة عليكم أي إلزموا عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ بمعنى كونوا متمسكين بها بقوة Baik. Adapun dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari, ucapan beliau, "Alaikum bisunnati ay eh, ilzamhu." Berpeganglah kalian dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sunnahku dan sunnah al-khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin yang mereka mendapatkan penunjuk setelahku adu 'alaiha bin nawajid ay eh, kunu mutamassikina biha <clears throat> hendaknya kalian berpegang teguh dengannya dengan kuat adu 'alaiha bin nawajid eh makna dari adu 'alaiha ay kunu mutamassikin biha yaitu berpegang teguh dengan sunnah tersebut ثم انتقل إلى تعريف البدعة وحكمها فقال وأما البدعة والبدعة لغة الشيء المستحدث شيء جديد حديث طيب. ليس بمحود من قبل طيب adapun definisi bid'ah adalah secara lugatan asyai' al-mustahdas. Sesuatu yang diadakan ay syai'un jadid mustahdas. Sesuatu yang baru yang tidak ada sebelumnya, eh, yang tidak ada sebelumnya. yaitu pada zaman Rasulullah SAW itu sesuatu yang baru. Kalau istilahan ma uhditha fid din fid din على خلاف ما كان عليه النبي الأمين عليه الصلاة والسلام وأصحابه رضوان الله تعالى عليهم من عقيدة أو عمل Baik, adapun secara istilah setelah menyebutkan secara lughah, secara istilah adalah ma'uh di sesuatu yang diadakan dalam agama. Adapun yang sebelumnya secara lugatan itu adalah umum. tidak berkaitan dengan din. Tapi kalau secara istilah adalah fid din yang berkaitan pada agama. Sesuatu yang ada diadakan dalam agama ini ala khilafi makan ali nabi, sesuatu yang berselisihan atau yang tidak sesuai dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baik yang berbentuk akidah atau yang berbentuk amalan. Wa qawluhu fid din ay anna hadha huwa al-ihdath wa hiya al-bid'ah. Amma idza kana fi umuri ad-dunya من المحدثات وما يسمى التطورات فهذا لا بأس بها أما في الدين فحرام لا يجوز كبيرة من الكبائر طيب Adapun ucapan ma'uditsa fid din ini dalam perkara agama maka tidak boleh seseorang mengandalkan dalam agama dan itu minal kabair termasuk dari dosa-dosa besar. Adapun dalam perkara duniawiyah dan perkara-perkara yang berkembang di dunia ini maka ini tidak mengapa yang tidak berkaitan dalam agama ini. قال وهي أي البدعة حرام لقوله جل وعلا ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا طيب dan perkara bid'ah fid din haram tidak boleh dikarenakan firman Allah Subhanahu wa taala Wa may rasul barang siapa yang menentang rasul setelah dia mendapatkan penjelasan petunjuk wa yattabi ghaira sabilil mu'minin kemudian mengikuti jalannya selain jalan kaum muminin walihi matawala maka kami akan palingkan dia kemana dia berpaling wa nuslihi jahannam dan akan kami cemplungkan dia ke dalam neraka jahannam wa sa'at masira dan sesungguhnya neraka jahannam itu adalah tempat sejelek-jelek tempat kembali Ta'ala وقوله عليه الصلاة والسلام أي هذا الدليل من السنة في التحذير منها وبيان حكمها وأنه حرام وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أي وكل ضلالة في النار لما كانت حراما كانت بريدا إلى النار طيب Kemudian ada pun dari sunnah yang menunjukkan tentang peringatan Rasulullah SAW dari perkara bid'ah dan itu tidak boleh yaitu dari ucapan Rasulullah SAW wa iyyakum wa muhdatsatil umur hati-hatilah kalian dari perkara yang diada-adakan fa inna kulla muhdatsatin bid'ah karena sesungguhnya setiap perkara muhdats itu bid'ah dan setiap perkara bid'ah itu dolalah Dikarenakan di situ disebutkan dolalah maka itu menunjukkan tentang bahwasanya dolalah baridun an-nar itu wasilah untuk menyerumuskan seseorang ke dalam neraka jahanam. ثم ذكر الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى بعض أقوال السلف سواء كانوا من الصحابة والتابعين أو تابعي التابعين في ماذا؟ في لزوم هدي النبي عليه الصلاة والسلام وما كان عليه الصحابة الكرام Baik. Kemudian beliau pun akan menyebutkan asar perkataan-perkataan salafus saleh yang lain baik yang dari para sahabat ataupun para, para tabi'in yang menunjukkan tentang ucapan-ucapan mereka di dalam sifatullah Subhanahu wa taala. فقال وقال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه اتبعوا ولا تبتدعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم اتبعوا أي ما كان عليه السلف من الصحابة الكرام أتباع النبي عليه الصلاة والسلام ولا تبتدعوا لا تحدثوا شيئا في الدين على خلاف ذلك فقد كفيتم أي فما عليكم إلا الاتباع فلا تتورطوا في الابتداع طيب Dikatakan salah satu asarnya adalah ada asar Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Ikutilah. eh ikutilah apa yang telah datang dari para sahabat Ridwanullah alaihim dan mereka berjalan di atasnya. Wa la tabtadi'u dan janganlah kalian berbuat perkara bid'ah. Yaitu kalian melakukan perkara-perkara yang tidak diajarkan sebelumnya yang tidak dilakukan oleh para sahabat Ridwanullah alaihim. Faqad kufitum. Maka sungguh hal tersebut telah cukup bagi kalian janganlah kalian tatamarrudu fi janganlah kalian terus menerus untuk melakukan perkara bid'ah yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau yang tidak dilakukan oleh para sahabatnya ثم ذكر من كلام التابعين قال وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى كلاما معناه قف حيث وقف القوم قف حيث وقف القوم أي كن على ذلك الحال الذي كانوا عليه ولا تتعداه ولا تتجاوزه طيب dikatakan oleh tabi'in Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu kalaman yang semisalnya yaitu kalam yang sebelumnya seperti yang sebelumnya kif haitsu waqafal qaum berhentikalah kalian sebagaimana Para sahabat ridwanullah alaihim mereka berhenti. Ai menjadilah engkau seperti apa yang mereka lakukan dari menjalankan nas-nas sifat ini. Kun ala dzalikal hal. Menjadilah engkau seperti mereka itu menetapkan sifat seperti mereka menetapkannya. Janganlah melakukan perkara-perkara bid'ah dalam agama ini. Qala fa innahum an ilmin waqafu an ilm وببصر نافذ كفوا وهم على كشفها كانوا أقوى وبالفضل لو كان فيها هم أحرى طيب فإنهم عن علم وقفوا karena sesungguhnya mereka itu berhenti di atas ilmu bukan dengan hawa nafsunya wa bi basarin nafidin kafu dan juga dengan pandangan yang tajam, mereka kafu, berhenti. Wahum ala kashfiha wakwa. Kalau seandainya dan mereka dalam menyebutkan membuka ini kan wakwa mereka lebih apa? Lebih kuat untuk melakukannya. Wabil fadli kanu fi laukana fiha ahra. Dan kalau sana ada keutamaan, sungguh mereka lebih mudah untuk melakukan di dalamnya. Qala fala in qulta hadatha ba'dahum kalau ahdathahu illa man khalafa hadiyahum. Ai إن الذي أحدثه الذي خالف هديهم ورغب عن سنتهم طيب فإن قلتم jika kalian katakan hadatsa ba'dahum ini telah dilakukan setelah mereka maka apa yang dilakukan setelah mereka illa man khalafa hadiyahum melainkan itu dari orang yang menyelisihi petunjuk mereka karena mereka berhenti di atas ilmu dan mereka taib. Nama Syekh. قال ولقد وصفوا منه ما يشفي وتكلموا منه بما يكفي طيب عن سنتهم dan mereka sungguh telah menyimpang dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu fama ahdatha dan apa yang mereka lakukan melainkan itu dari orang yang menyelisihi petunjuk mereka dan menyimpang berpaling dari sunnah mereka walaqad wasafu minhum ma yashwi dan sungguh mereka telah mensifatkan dari hal tersebut sesuatu yang melapangkan yang menyembuhkan yang jelas. Wa taqallamu minhu bima yakfi dan mereka telah berbicara dengan sesuatu yang telah cukup. Qala fama fawqahum muhassirun wa ma dunahum muqassirun. Baik. Fama fawqahum muhassirun dan sesuatu yang di atas mereka muhassir, sesuatu yang hina, yang rendah. Wa ma dunahum muqassir dan apa yang di bawah mereka muqassir, mereka telah bermudah-mudahan. ولقد قصر عنهم قوم فجفوا وتجاوزهم آخرون فغلوا Baik. Dan suatu kaum sungguh mereka telah bermudah-mudahan dari mereka, yaitu dari jalan mereka, fayafu maka mereka kaku. Wa tajawwazahum akharun dan sebagian mereka telah berlebih-lebihan tentang haji mereka faqallu maka mereka pun melakukan perbuatan ghulu wa innahum أي السلف فيما بين ذلك لعلى هدى مستقيم dan sesungguhnya mereka yaitu salafus saleh fima baina dzalik di antara yaitu di tengah-tengah itu semua la'ala hudan mustaqim mereka berada di atas petunjuk yang lurus ثم ذكر من كلام تابعي التابعين وهو الأوزاعي فقال وقال الإمام أبو عمرو الأوزاعي رحمه الله تعالى عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس إن رفضك الناس نبذوك وإياك احذر آراء الرجال وإن زخرفوها لك بالقول أي زينوها وأظهروها بصورة حسنة فلا تلتفت لها ابتعد عنها واحذر منها <coughs> طيب Kemudian perkataan Imam Abu Amr al-Auza'i rahimahullah taala beliau menukilkan darinya Beliau mengatakan, "Alaika bi man salaf." Wajib bagimu untuk berpegang teguh dengan jejak orang yang sebelummu yaitu salafus saleh. Wa in rafadakan nas walaupun kaum manusia banyak menolakmu, in nabadhu. Wa iyyaka wa ra'a rijal dan hati-hati kalian dari pemikiran-pemikiran para tokoh. Wa in zahrafuhu laka bil qaul walaupun mereka zayyanu wa adharu hasana itu mereka zayyanu menghias-hiasi dan menampakkan kepada manusia dengan sesuatu yang baik dengan suatu ucapan kepadamu. يوضح الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى تلك الأقوال فقال من أقوال الصحابة قول عبد الله قول عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وهو الصحابي الجليل المتوفى سنة 32 هجرية عن بضع وستين سنة رضي الله تعالى عنه قال اتبعوا أي التزموا آثار النبي عليه الصلاة والسلام من غير زيادة ولا نقص ولا تبتدعوا أي لا تحدثوا بدعة في الدين فقد كفيتم أي كفاكم السابقون مهمة الدين حيث أكمل الله عز وجل الدين لنبيه الكريم عليه الصلاة والسلام وأنزل قوله اليوم أكملت لكم دينكم فلا يحتاج الدين إلى تكميل قد كفيتم طيب Kemudian dijelaskan oleh Syekh Ibn Uthaymin rahimahullah taala apa yang telah kita pelajari sebelumnya. Salah satunya apa yang telah diucapkan oleh para sahabat Idwanullah alaihim yang telah diucapkan oleh salah seorang sahabi yaitu ucapan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ibnu Mas'ud, ucapan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yang mana beliau adalah sahabi al-jalil, sahabat yang mulia yang meninggal pada tahun 32 Hijriah an bid'i wasitin beliau berumur ketika itu bid'i wasitin yaitu antara 63 sampai 69 tahun umur beliau beliau mengatakan ucapan beliau ittabi'u ai iltazimu atharan nabi yaitu berpeganglah engkau kalian dengan sunnah Rasulullah SAW athar Rasulullah SAW dengan tanpa menambah dengan tanpa mengurang-urangi wala tabtadi'u dan janganlah kalian berbuat perkara bid'ah ai la tuhditsu bid'atan fid din janganlah kalian melakukan mengadakan perkara bid'ah dalam agama ini faqad ketum, sungguh hal tersebut telah mencukupkan kalian ai kafakumus sabiqun yaitu mereka orang-orang yang terdahulu dari para sahabat idwanullah alaihim yang memperhatikan agama ini, sungguhlah memberikan kecukupan, kecukupan kepada kalian. Di mana Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan menyempurnakan agama ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menurunkan ucapannya Al yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari inilah aku telah menyempurnakan kepada kalian untuk kalian agama kalian. Fala yahtaj ad-din ila takmil. Maka tidaklah butuh agama ini kepada penyempurnaan. Ai waqad kufitum. Sungguh telah cukup bagi kalian itu semua. قال من أقوال التابعين قول أمير المؤمنين عمر ابن عبد العزيز رحمه الله تعالى المولود سنة 63 المتوفى سنة 101 هجرية قولا يتضمن ما ياتي أولا وجوب الوقوف حيث وقف القوم يعني يعني ويقصد بهم النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه فيما كانوا عليه من الدين عقيدة وعملا لأنهم وقفوا عن علم وبصيرة ولو كان فيما حدث بعدهم خير لو كان به خير لكانوا به أحرى أي أحق وأولى طيب Kemudian perkara yang kedua dari ucapan tabi'in yaitu ucapan Amirul Mukminin Umar bin Khattab eh, Umar bin Abdul Aziz rahimahullah taala yang beliau dilahirkan pada tahun 63 Hijri dan meninggal pada tahun 101 dari Hijrah. Suatu ucapan yang terkandung di dalamnya apa yang akan disebutkan salah satunya adalah wujubul wukuf, wajibnya berhenti menahan diri. Haitsu waqafal qaum di mana mereka para sahabat di mana mereka kaum berhenti. Yang dimaksudkan dengan al kaum di sini adalah yakni bihim. Yang dimaksudkan adalah mereka an-nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Fi makanu alaihi minad-din aqidah waman. Yaitu yang berada pada mereka baik yang dari berbentuk akidah ataupun amalan karena mereka waqafu berhenti di atas ilmu dan di atas basirah kalau seandainya apa yang terjadi setelah mereka itu baik, maka sungguh mereka lebih ahak, ai ahra, ah, ahak, wa aula. Mereka lebih berhak untuk layak melakukan itu semua. Lebih berhak, berlayak untuk melakukan itu semua. Yaitu jika yang setelah Rasulullah SAW yang diadakan itu lebih baik, maka mereka lebih layak, lebih mudah untuk melakukannya. Tetapi karena itu itulah perkara muhdatsat, maka tidak ada di dalam agama tersebut. Qala إنما أحدث بعدهم فليس فيه إلا مخالفة هديهم والزهد في سنتهم وإلا فقد وصفوا من الدين ما يشفي وتكلموا فيه بما يكفي طيب Perkara yang kedua yang terkandung di dalam ucapan Umar Ibnu Ibnu Abdul Aziz, "Inna ma'uhditsa ba'dahum sesuatu sesungguhnya apa yang telah diadakan setelah mereka, falaysa fi maka tidak ada dalamnya melainkan mukhalafah hajin, melainkan adanya penyelisihan kepada petunjuk mereka. Begitu juga zuhud dari apa sunnah mereka. Wa illa kalau seandainya tidak. Fakat wasofu maka sungguh mereka para sahabat idwanul Arim dan Nabi telah mensifati dari agama ini, mensifatkan agama ini mayashfi sesuatu yang apa mayashfi yang cukup. Wa taqallamu fihi bima dan mereka berbicara dan menjelaskan dengan sesuatu yang telah cukup. qala fi al-amr الثالث inna minan nasi man qassara fi ittiba'ihim fakana jafiyan ومن الناس من تجاوزهم فكان غاليا من الغلو والصراط المستقيم ما بين الغلو والتقصير طيب Sesuatu yang terkandung dalamnya perkara yang ketiga adalah inna minan nas sesungguhnya didapatkan pada kalangan manusia man qasara fi tibaihim ada yang bermudah-mudahan dalam mengikuti mereka. Fakana jafian. Maka mereka adalah orang yang kaku dari kalang. Fakana jafian maka mereka adalah orang yang kaku. Waminan nas dan juga ada di kalangan manusia yang tazawwajahum melebihi mereka. Fakana ghalian maka mereka akan berbuat gulu Wasirat al-mustaqim sedangkan jalan yang lurus apa yang diantar al-ghulu dan at-taksir bermudah-mudahan lalai dari agama Allah Subhanahu wa taala. قال ومن أقوال تابعي التابعين قال الأوزاعي وهو عبد الرحمن بن عمرو المتوفى سنة سبع وخمسين ومئة هجرية عليك بآثار من سلف أي إلزم طريقة الصحابة والتابعين والتابعين لهم بإحسان لأنها مبنية على الكتاب والسنة طيب وإن رفضك الناس أي أبعدوك واجتنبوك وإياك وآراء الرجال أي احذر آراء الرجال وهي ما قيل بمجرد الرأي من غير استناد إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإن زخرفوه لك أي جملوا اللفظ وحسنوه فإن الباطل لا يعود حقا بزخرفته وتحسينه طيب kemudian kandungan yang ketiga apa yang disebutkan oleh Imam Al-Auza'i rahimahullah Al-Imam Auza'i rahimahullah taala min aqwali tabi'it tabi'in yaitu perkataan Imam Al-Auza'i rahimahullah taala yang beliau meninggal pada tahun 157 alaika bi athari man salaf wajib bagi kalian untuk berpegang teguh dengan orang yang telah mendahului kalian. Ai ilzam tariqah as-sahabah. Peganglah metode cara sahabat dan tabi'in lahum bihsan. ihsan. mabniyah karena hal tersebut mabniyah. Adal kitab wa sunnah dibangun di atas alkitab wa sunnah, tidak bukan dari hawa nafsu dan bukan dari perkara yang diada-adakan. Wa in nas, maksud dari wa in rafadaka nas ay ab'aduka bu, yaitu walaupun manusia menjauhimu dan barakallahu fikum, nam ab'aduk walaupun manusia menjauhimu dan mereka menjauh dari kamu. Wa iyyaka kawara rijal, adapun ucapan wa iyyaka kawara rijal, eh ihdar ara alijal, hati-hatilah kalian dari pendapat-pendapat kaum rijal yaitu maksud dari arah rijal maki lebih majeroi sesuatu yang dikatakan cuman semata dengan pendapat yang tidak disandarkan, yang tidak dibangun dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa in zahrafuhu dan ucapan wa in zahrafuhu adalah jamalul lafza wa wa hassanuhu yaitu mereka memperindah-indah lafaz ucapan-ucapan dan memperbaikinya memperindah secara zahirnya fa innal batil karena sesungguhnya kebatilan la yang haqqan dia tidak akan bisa kembali menjadi benar hak walaupun dengan diperindah dan diperbagus tetap kebatilan itu batil dan tidak bisa menjadi hak benar نكتفي بهذا القدر بارك الله فيكم ونسأل من الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم بما ذكرنا وأن يكون في ميزان حسناتنا إلى هنا والحمد لله رب العالمين والحمد لله رب العالمين